Sekarang sampai kepada bab a'malul ibadi la tujibu lahumul jannah illa bifadlillah. Amalan-amalan para hamba itu tidak mengharuskan bagi mereka masuk surga kecuali dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini tidak cukup amalan kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga yang paling inti adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat Allah, karunia Allah tersebut tidak akan digapai kecuali dengan al-amal as-saleh. Kita baca ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah wa yarawna anna ahadan la takhlusu lahul jannah. Para imam-imam ahli hadis mereka berpendapat bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalannya. Wa in amila ayya amarin, bagaimanapun amal ibadahnya, illa bi fadlillah wa rahmatihi, kecuali dengan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, allati yakhussu man yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ini yang Rasul sabdakan dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan la yudkhilu ahadan amaluhu al Tidak ada seorang pun yang amal perbuatannya bisa memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, "Wala ana." Demikian pula diriku, illa an dan Allah birahmatin min. Akan tetapi Allah meliputiku dengan rahmatnya. Ini yang sekali lagi Rasul sabdakan dan ini yang disampaikan para ulama eh, ahli hadis bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga hanya karena amal eh perbuatannya sebanyak apapun eh sebaik apapun tidak bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga kecuali dengan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang masalah orang masuk surga Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun. Surga sebagai balasan bagi orang yang beramal. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian ya dikarenakan perbuatan kalian. Mungkin ada yang berdalil dengan ayat ini bagaimana dengan ayat ini? Maka dijawab oleh para ulama kata-kata jazan bimakam ya'malun sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Kalau kita bahas bahasa Arabnya, bahasa Nahwunya, di situ ada kata-kata jazan bima, kata-kata ba di situ namanya ba asbabiyah. Ba hanya sebab saja, ya. Atau ada pun yang memasukkan ya surga hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam segi bahasa ada namanya ba sababiyah, ba sebagai eh, sebab saja perantara saja ada namanya babul iwat ba sebagai iwat sebagai eh, misalnya harga lah ya contoh ya surga intinya surga itu tidak bisa dibeli dengan amal perbuatan kita ya kalau kita mau hitung-hitungan kita beramal soleh berapa tahun sih Hah? Paling pol ya sudah mulai lahir ya oe-oe sampai meninggal sudah beramal soleh masya Allah ya 100 tahun lah sudah paling top ya masuk surga berapa tahun Ah, Khalidina fiha selama-lamanya ya dalam segi waktu saja nggak sesuai ya, antara amal kita yang 100 tahun dengan balasan di surga yang tidak ya ada batasnya, kekal abadi selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Ini sekali lagi bukti bahwasanya memang amal kita eh tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita kerahkan ya waktu kita, tenaga kita, eh bahkan nyawa kita untuk meraih surga masih belum bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau dipotong dengan ya masa maksiat ya apalagi yang dulu ya belum paham tentang bagaimana akidah sahih tauhid yang benar ya bagaimana ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW masih mampir maksiat dulu mampir bid'ah dulu mampir syirik dulu masih dipotong dengan ya hal tersebut maka eh jauh kalau amal kita bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala Ya, demikian pula amal yang kelihatannya kita kerjakan itu amal soleh, itu pun masih apa? Banyak kekurangannya. Makanya ketika selesai sholat fardhu kita disunahkan untuk mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Masih banyak kekurangan dalam amal soleh kita. Bagaimanapun, ya, kita sudah berusaha yakini pasti ada kekurangan, pasti ada celah. Makanya Rasul mengajarkan istighfar. Karena sekali lagi pasti banyak kekurangan mungkin dari segi keikhlasan kita, mungkin dari segi e kita kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah sering kita ya adakan sensus di kajian. Kalau anda meyakini anda sudah ikhlas, apakah anda sudah ittiba? Kalau anda sudah mengaku ittiba, kita mau tes. Ya, contoh masalah salat anda lima kali sehari anda lakukan bahkan lebih dari itu dengan ya salat-salat sunnah. Pernahkah di antara antum pernah membaca secara tuntas bagaimana sifat sholat Nabi. Ya. Coba di sini saja. Berapa yang sudah membaca saja? Sudahlah. Paham nggak paham yang perlu sudah membaca, sudah khataman. Siapa? Ya. Dalam Sahih Bukhari ada kitab sholat, Sahih Muslim ada kitab sholat, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi ada hari hadis tentang sholat. Syekh Albani punya kitab sifat sholat Nabi, Syekh Abdul Aziz bin Bas punya sifat sholat Nabi, ada yang pernah menghatamkan? Hah? Ha, baca saja sudah dari awal masih nggak paham. Ada. Ya, apalagi kalau dites sudah paham apa betul. Ini sekali lagi apa? Intinya masih banyak kekurangan di dalam amal perbuatan kita. Yang kita yakin ini kita sudah apa? Usaha maksimal. Namun yakini pasti ada celah, ada kekurangannya. Makanya, eh, sekali lagi jangan pernah mengatakan bahwasanya amal-amal inilah yang masukkan kita ke dalam surga. Amal-amal kita masih sedikit, eh amal kita masih banyak, eh kekhilafan, banyak kurang ikhlasnya. Maka bagaimana kita bisa apa? Meraih surga Allah yang luar biasa kenikmatannya. A'datul ibadi mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatala qalbil basar. Kata Rasul dalam hadis yang yang sahih, hadis kursi, Allah mengatakan aku sediakan bagi hamba-hambaku surga yang tidak pernah dilihat oleh mata bagaimana eh kenikmatannya keindahannya tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia karena begitu luar biasanya nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala ya makanya amal kita masih belum bisa meraih eh untuk sebagai harganya surga Allah Subhanahu wa taala maka Rasul mengatakan tidak ada seorang pun yang amal perbuatannya bisa memasukkannya ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh atau Imam Abu Bakar Ismaili, fa inna amala ulil khairi wa tanawula ulil ataat inna ma anfadil an anfadil hujja wala udra. Ya dikatakan di sini bahwasanya bahwa amal perbuatan manusia yang baik, amal ketaatan manusia itu dari min fadlillah, dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, bukan hanya karena kecerdasannya, karena kepintarannya, karena kekuatannya. Contoh yang sering kita sampaikan, kita bisa tadi melaksanakan salat subuh atau salat maghrib berjamaah hadabi fadlillah ya buktinya apa ketika kita mendengarkan muadzin mengatakan hayyala salat kita hanya bisa mengatakan apa la haula wala quwata illa billah ini pernyataan dari dari kita eh bahwasanya ya apa yang kita lakukan dari semua ketaatan itu awalnya dari hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa masuk surga juga karena fadlillah taala ya maka kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah untuk selalu mengingat semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan kalian bisa bang menghitungnya. Eh, mulai nikmat jasmani sampai rohani luar biasa banyaknya. Eh, kita bisa hadir di majlis ilmu seperti ini semuanya bifadlillah, bukan semata-mata karena kekuatan kita, kecerdasan kita. Eh, makanya Rasul mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Jangan apa mengatakan karena saya Ya, karena ya saya orang pintar karena saya ya orang yang kuat lah ya tidak sama sekali ya orang seorang muslim harus betul-betul merasa dirinya sangat jauh dari kesempurnaan butuh ya untuk terus memperbaiki diri dan dia selalu apa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala Rasul mengatakan faman wajada khairan barang siapa yang dapatkan suatu kebaikan hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena semuanya dari eh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada buku bahasa Arab? Punya, ada yang buku bahasa Arab. Cetakan coba Pak. Kok ini ada terputus. pembahasan ini ada yang terputus, nggak nyambung. Nah, di sini ada tambahan fa inna amalahu lil khairi wa tanawulahu lit ta'at inna makan an fadlillah. Eh sesungguhnya amal perbuatan yang baik dan yang taat sesungguhnya itu semuanya bersumber dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Alladzi law lam yatafaddal bihi alaih lam yakun li ahadin allahi hujjatun wala atabun ya atau itabun bahwasanya seandainya bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala eh maka tidak akan mungkin orang itu bisa berbuat apapun. Makanya kita keluar dari rumah diajarkan zikir bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa illa billah. Dengan meminta pertolongan dari Allah. Ya, ini adalah sunnahnya Rasul ketika keluar dari rumah membaca zikir bismillah tawakal ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang pertama minta tolong kepada Allah. Eh karena apa? Kita sekali lagi tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Eh bagaimanapun ya eh, kekuatan kita, keadaan kita, eh sekali lagi manusia itu tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala eh sebagai pejabat, sebagai aparat dan sebagainya, eh jangan petenang petenteng karena apa? Ya semuanya bifadrillah. Eh orang yang kaya, eh orang yang alim dan seterusnya, eh ingat semuanya bifadrillah. Seandainya bukan karena dari karunia, karunia dari Allah, nikmat dari Allah, tidak akan mungkin bisa meraih hal-hal eh tersebut, harta, jabatan apapun. Ya, karena sekali lagi kita diajarkan oleh Rasul untuk selalu ingat semuanya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini juga apa? ya ajaran Nabi SAW agar kita tidak sombong, tidak sok. Ingat sekali lagi, semuanya bifadlillahi ta'ala. Seandainya bukan karena rahmat dari Allah, lam yakun li'adin adin alalai hujjatun wala Ya, tidak boleh bagi seorang pun untuk ya memprotes Allah ataupun tidak ada alasan apapun untuk menyimpang dari ajaran Allah karena semuanya bifadlillahi ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di sini disampaikan oleh Asyik. Ya, jazakallah khairan cukup. Kembalikan. Nah, kata Al Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah Allah berfirman, "Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, walakin Allah yuzaki man yasha." Seandainya bukan karena karunia dari Allah atas kalian dan rahmatnya, tidak akan seorang pun di antara kalian bisa mensucikan dirinya. Ya, selama-lamanya. Ya, kita demikian pula. Kita mungkin sekarang ini di antara kita sangat yakin pasti saya bisa puasa dua Ramadan. Padahal ya dahulu para salafus saleh setengah tahun sebelum datangnya Ramadan mereka banyak berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu kita masih bisa hidup atau tidak. Jangan untuk Ramadan setelah kajian ini. Nggak tahu. Eh mungkin sudah didatangi malaikat maut kita nggak tahu. Ya siapa yang tahu? Ya umur kita. Makanya banyak sekali lagi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman dan keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita setiap kali sholat membaca Iya karena gudu wa iya karena sa'id. Hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Di antara hikmah Kenapa digandengkan antara iya karena bodoh dengan ia karena said? Minta tolong termasuk ibadah. Kok digandengkan juga dengan ibadah? Ya. Kata para ulama, karena tidak akan mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap kali selesai sholat subuh misalnya diajarkan zikir Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu pertolongan untuk aku bisa apa berzikir kepadamu untuk aku bisa bersyukur kepadamu, untuk aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah ya bukan sekedar ucapan di lisan, namun harus kita perenungkan maknanya. Inilah yang harus kita yakin. Kita tidak punya apa-apa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Samad. Allah tanpa kita bergantung. Eh bahkan setiap kita kajian kita selalu membaca innal hamdalillah nahmadu. Ya segala puji bagi Allah kita memujinya karena luar biasa nikmat Allah atas kita dan di antara nikmat yang luar biasa kita diberikan hidayah taufik tahu al akidah saheha, ya di luar sana banyak akidah sesat di sana banyak kelompok-kelompok sesat kelompok khawarij teroris dan sebagainya. Alhamdulillah kita tahu sunnah. Di sana kelompok-kelompok banyak berbuat kesyirikan, berbuat kebitaan. Alhamdulillah kita tahu dakwah sunnah. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak ya semua orang diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama al-sunnah as-salaf yang bernama Fudel bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Ma'an amallahu ala abdin nikmatan a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah." Tidak ada nikmat yang Allah berikan yang lebih besar daripada Allah memahamkan mereka tentang makna la ilaha illallah, tentang at-tauhid, tentang akidah yang yang benar. Ya. Nauzubillah min dalik kalau kita lihat di sana luar biasa ya sesatnya kelompok Syiah Rafidhah bagaimana mereka ya menistakan Al-Qur'an, eh bagaimana mereka eh melecehkan Allah, bagaimana mereka menghina malaikat, menghina para nabi, Eh bagaimana mereka kelompok teroris membunuh sesama kaum muslimin? Eh mereka membuat eh dan sebagainya. Alhamdulillah kita berikan nikmat yang luar biasa, hidayah taufik. Eh hidayah berupa apa? Eh tahu akidah yang sahih, akidah salafus saleh. Eh sunnah Rasul sallallahu eh meskipun banyak ujian cobaan ini memang sudah ada ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, caci maki dikatakan Wahabi, dikatakan ajaran radikalisme dan sebagainya, eh padahal kita alhamdulillah yang terdepan dalam eh mengkantar membantah kelompok terorisme eh dalam buku kita, ceramah kita dan seterusnya. Eh namun itulah kelompok-kelompok sesat menuduh alusuna wa jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Eh namun inilah kalau orang mau surga ya panjang jalannya dan penuh dengan onak dan duri. Huffatil jannatu bil magari. Kata Rasul surga dikelilingi dengan yang tidak tidak enak-enak, ya. Sesuatu yang apa? Eh butuh kesabaran. Maka eh kita wajib meyakini ini adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Bersama dengan itu wajib untuk kita apa? Bersabar. Inilah senjata orang-orang yang eh, mukmin. Ajaban li amrin mukmin, inna amrahu kulla khair. Istimewa perkara orang beriman. Semua perkaranya baik. In asabat usara syakara fakalakan Jika ditimpa ya suatu hal yang menyenangkan nikmat Allah, dia bersyukur. Ya, nikmat Allah bukan hanya uang fulus, bukan hanya kedudukan, bukan hanya eh, rumah ataupun kendaraan dan seterusnya. Namun nikmat Allah yang paling wajib untuk kita syukuri, nikmat hidayah mengenal dakwah salafiyah, dakwah sunnah, al akidah sahihah, Ya, ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Bersama dengan itu pula in asabatul dara sabara. Jika ditimpa eh suatu yang tidak menyenangkan, eh ujian, caci makian dari orang dikucilkan. Ini ajaran eh sesat dan sebagainya padahal yang kita baca hanyalah apa? Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, kita apa? Kata Rasulullah SAW, sabar fakana Dan itu baik baginya. Eh, sekali lagi, hidayah sunnah, hidayah tauhid. Ini adalah nikmat yang luar biasa kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib kita syukuri. Namun eh, di sisi yang lain itu butuh apa? Eh, kesabaran. Karena orang yang berpegang teguh dengan agama Allah di zaman kejahilan manusia, di kala manusia telah menjauh dari Al-Quran Sunnah, menjauh dari ajaran akidah salafus saleh, eh maka Islam semakin apa? terasing. Sebagaimana kata Rasul, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan dan beruntunglah orang terasing yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW di kala manusia menyimpang dari ajaran Al sunnah wal jamaah. Ya, di antara buktinya jarang ya kajian-kajian di sekeliling kita di negeri kita mengajarkan misalnya bagaimana akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad rahimahullah, akidah Imam Malik, akidah Imam Abu Hanifah, akidah Salafus Saleh Imam Abu Asma'ili. Ya, ini karena apa? Eh sungguh jauhnya kaum muslimin dari akidah Salafus Saleh. Padahal dulu pada zaman salaf kitab-kitab akidah itu luar biasa. Eh atau akidah Ahlussunnah itu suatu yang eh suatu yang si maklumi. Eh seperti masalah Allah di atas langit eh bahkan para sahabat yang jauh dari majelis Rasul, budak pengembala tahu eh di mana Allah. Allah dia atas ketika ditanya Rasul SAW. Namun coba tanya gitu, eh sekeliling kita ini, di mana Allah? Ya, banyak yang tidak memahaminya. Ini sekali lagi nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri dan kita ajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah, kepada akidahnya Rasul akidah para sahabat Rasul SAW yang dengan ini insya Allah umat akan menjadi eh, jaya, umat akan mulia di atas muka bumi ini. Bukan dengan langsung apa mendirikan khilafah, teriak-teriak di jalan kita dirikan khilafah khilafah, namun akidah nul putul istilahnya. Ya, naudzubillah min Rasul SAW membangun masyarakat yang ya Islami membangun masyarakat yang benar, yang soleh, itu dengan apa? Menanamkan akidah yang yang sahih. 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada ajaran lain kecuali at-tauhid al-aqidah, at-tauhid al-aqidah. Makanya muncul generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Ar-Rasul SAW. Namun ketika umat Islam sudah tidak lagi mengenal akidah yang sahih, eh, selama umat tidak lagi eh mengenal tauhid yang benar sunnah Rasul SAW Ya inilah keadaan kaum muslimin. Ditindas di mana-mana, dihina di mana-mana. Ini semuanya apa? Sebab diri kita sendiri tidak mau kembali kepada agama Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul, Islam ala sahabat Rasul SAW. Makanya Allah Rasul mengatakan, Sallallahu alaikum dullan, la yanzi'u hatta terji'u dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama apa? Ya Islam. Islam yang mana? Islam Nusantara, Timur Tengah, Amerika, Eropa. Tidak. Islam ala Rasulullah, Islam ala sahabat Rasulullah. Itulah yang diucapkan Imam Malik rahimahullah. Lan yusliha hadil ummah illa ma'aslaha awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertama umat Islam, umat Islam ini yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang telah menguasai dunia, telah menggenggam dunia, menaklukkan dua negara kuat, ya, ya adik kuasa Romawi dan Persia, diandai dengan at-tauhid, dengan al-aqidah as-sahihah. Nah, ini sekali lagi kewajiban kita seorang muslim untuk meyakini semuanya bifadlillahi ta'ala Demikian pula Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lataba'tum syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena karunia dari Allah atas kalian dan karena rahmatnya, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Eh tanpa perlindungan dari Allah, tanpa hidayah dari Allah tidak mungkin kita bisa eh di atas siratan mustaqim. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Ya, eh, pada sudah yang kita sampaikan tadi, setiap kajian kita dia ingat Rasul dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu. Semuanya apa kita gandungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan orang yang kehat Allah yang kehendaki dengan apa? rahmatnya. Demikian pula yang lebih tepat dari ini semuanya ada suatu ayat yang berkaitan dengan para penghuni surga. Para penghuni surga ketika sudah masuk surga, mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Eh, para penghuni surga ketika masuk surga, mereka ingat akidah ini. Itu apa? Eh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Eh sampai kita bisa apa? Masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami jalan ini. Ya, laula an Allah. seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, kami tidak akan mungkin bisa masuk surga, tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa? petunjuk. Ya, maka banyak-banyaklah kita minta petunjuk kepada Allah selain kita apa juga berusaha untuk mendapatkan hidayah. Ya, hidayah itu juga bukan dengan cuma-cuma doa saja, eh bukannya sekedar mengatakan eh eh, siratal mustaqim, namun perlu usaha. Apa usahanya? Di antara yang mendatangi majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Rasul, ucapan para sahabat. Eh betul-betul rajin mencari kebenaran sebagaimana kata Allah alladzina jahadu fina lanahdiyannahum sebulana yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Adapun yang malas malasan ya sesuai dengan kadar ya amal perbuatannya tersebut. Coba kita lihat, kita perhatikan sejarah seorang sahabat Rasul Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Karena apa? Kesungguhannya mencari hidayah dari Persia. Eh kalau sekarang Iran sekelilingnya pergi ke kota Madinah mencari hidayah, maka Allah berikan apa? Petunjuk. Namun Abu Jahal meskipun dekat dengan Rasul, pamannya Rasul, namun dia tidak mau menerima hidayah, maka Allah sesatkan, Allah jadikan dia mati dalam keadaan kafir sampai Allah turunkan ayat tabat yada abi Lahbin watab. Jadi sekali lagi wajib bagi kita terus minta eh hidayah kepada Allah. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Kita minta kepada Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah istiqomah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena di zaman yang penuh fitnah ini luar biasa. Ya, banyak yang dulunya tahu akidah salehah akhirnya menyimpang, terkena al syubhat, berapa banyak yang dulunya menjadi istilahnya pendekar, eh alusunah wal jamaah sekarang menjadi corongnya khawarij, kelompok teroris. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu terus kita introspeksi, perlu usaha cari hidayah terus minta kepada Allah dan jangan pernah apa sok atau sombong eh, mengatakan tidak apa-apa datang ke majelisnya lebih bidah ya saya sudah apa paham akidah saya nah udah bilang mindalik hati bukan di tangan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala ya Rasul mengatakan kullu qulubi bini Adam baina usba'ini min asabir rahman yukalibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati semua anak Adam di antara dua jemari Allah. Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan apa? kehendaknya. Eh harus kita betul-betul menjaga eh akidah yang telah kita pelajari dari akidah as-salafus saleh. Eh jangan kita sok karena sekali lagi kalau sudah Allah sesatkan wa mayyudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak ada yang bisa apa? Memberikan petunjuk kepadanya. Ini sekali lagi ya, nikmat yang luar biasa kalau kita mau merenungkannya. Eh, lebih dari harta, lebih dari para jabatan. Hidayah taufik wal isyad wajib kita jaga erat sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah memberikan kepada memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berjalan di atas sunnah Rasul dan di atas pemahaman para sahabat Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Sekali lagi, semuanya butuh ya doa dan butuh al-amal. Nah, ini bab berikutnya masih ada kaitan dengan kaidah tadi. Tugas manusia berdoa, berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkaitan dengan Ar-Razik Wallah yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, "Wa inna Allah Ta'ala yarzuqu yarzuqu kulla hayyin makhluqin rizqal ghidha alladhi bi qawamul haya." Sesungguhnya Allah, dialah yang memberikan rezeki kepada setiap yang hidup yang Allah ciptakan, eh berupa rezeki, eh makanan setiap hari yang dengannya dia bisa apa? hidup. Ini adalah tauhid apa namanya? Ar-rububiyah. Allah satu-satunya yang bisa menghidupkan, mematikan, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang eh, memiliki alam semesta dan Allah yang memberikan rezeki. Di sini sekali lagi adalah eh, keyakinan seorang muslim terhadap akidah tauhid rububiyah. Namun tidak cukup ya untuk kita menjadi muslim sejati hanya dengan tauhid rububiyah. Kata para ulama, kalau kita sudah meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, wajib untuk mengesahkan Allah dalam dalam ibadah. Ya. Makanya orang musyrikin jahiliyah, mereka statusnya tetap musyrikin, padahal mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Abu Lahab CS, mereka yakin Allah sang pemberi rezeki. Sebagaimana Allah firmankan, Kul man yarzukukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absar." wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra sayaquluna Allah. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Ini Allah perintahkan Rasul untuk bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun di bumi? Siapa yang menciptakan penglihatan pendengaran? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dan kepada yang mati? dari yang mati kepada yang hidup dan siapa yang mengatur alam semesta orang musyrikin menjawab Allah fasayakulun Allah mereka yakin cuma kenapa kok mereka dikatakan musyrikin karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja ya mereka masih mau beribadah kepada eh berhala-berhala kepada wali-wali yang telah telah mati di antaranya Allah berhala mereka yang adalah seorang yang dermawan di zaman dahulu kala yang ketika musim haji membuat adonan roti kemudian dibagikan cuma-cuma kepada jemaah haji ketika dia meninggal dikeramatkan diminta-mintai diibarisan Allah itulah berhala mereka yang bernama Allah orang-orang musyrikin mereka dikatakan musyrikin karena mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah maka tidak cukup hanya meyakini Allah sang pemberi rezeki, namun juga apa? Harus mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Apalagi Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min katmir in tad'um la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Artinya para malaikat yang disembah oleh sebagian orang para nabi yang disembah oleh sebagian orang, para wali yang disembah oleh sebagian orang. Mereka itu tidak bisa menciptakan apapun, mereka tidak bisa memberikan rezeki apapun, meskipun kulit ari, kulit yang nempel dia apa? Biji kurma. Mereka makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa disembah? Maka kewajiban kita harus meyakini Allah satu-satunya sang pemberi rezeki dan harus kita meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan dialah satu-satunya yang berhak untuk kita serahkan semua ibadah kita, baik doa kita, harapan kita, eh takut kita, istighosa kita, nazar kita, sumpah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelianku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, sekali lagi kita meyakini Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Kemudian di antara pelajaran berharga selain tadi yaitu bahwasanya ya kita harus ya betul-betul yakin selama kita sudah berusaha yakini Allah akan berikan rezeki ya. Jangan takut apa ya mati kelaparan karena banyak anak misalnya ya Allah mengatakan ya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyahum jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran, karena takut kemiskinan. Kami yang berikan rezeki kepada mereka dan kepada apa? Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam dianjurkan untuk banyak banyak anak. Karena apa? Harus orang muslim yakin rezeki di tangan Allah. Eh, ya, kucing saja banyak anaknya nggak takut apa? Eh, ya. Kok kalah sama binatang? Nauzubillah min dzalik. Namun bukan artinya apa kita pasal bongkoan. Yang penting harus ada usaha. Eh, ya, kita yakin Allah sangat beri rezeki, Allah telah menjamin rezeki tersebut. Kemudian apa? Ada usaha. Di antaranya para Rasul mengatakan Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yadu khimasan wa yarhabitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Ya, dia terbang dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan apa? Kenyang. Ini adalah apa? Menggabungkan antara usaha dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa tawakal bukan apa? Santai-santai, bukan bermalas-malasan, tidak. Usaha yang keras, eres eh, alamen fauka. Inilah Islam mengajarkan untuk manusia itu berusaha, beramal semaksimal mungkin, meraih yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Eres eh, alaman fauka kata Rasul berusaha semaksimal mungkin wasta'in billah namun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, maka sekali lagi, eh jangan pernah takut kelaparan, takut mati kelaparan, eh karena Allah nggak memberikan rezeki tidak mungkin. Yang penting apa? Usaha. Jangan hanya mengatakan Allah memberikan rezeki. Kalau saya nggak usaha, kalau Allah takdir kami dapat rezeki akan dapat. Ini adalah orang yang apa? Ayat majnun. Ya, kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, "Man taraka sabab ala dihwa sabab hada qadhun fi al akal. Orang yang meninggalkan sebab usaha dia ada kurang akalnya setengah, ya. Waman i'tamada ala sabab hada syirkun fit tauhid. Namun kalau orang itu menyandarkan kepada kerjanya saja, usahanya saja tanpa tawakal kepada Allah, ini merusak apa? At-tauhid menggabungkan antara usaha dan apa? Tawakal, minta tolong kepada Allah. Ini muslim sejati, beramal semaksimal mungkin untuk meraih dunia akhirat dan apa tawakal kepada seperti tadi surga nggak akan mungkin kita bisa raih kecuali dengan dua eh dengan rahmat dari Allah eh kemudian dengan apa amal usaha demikian pula urusan dunia semuanya ada hukum sebab akibat nggak akan mungkin kita sukses tanpa pertolongan dari Allah kemudian dengan apa usaha kita ini sekali lagi ada hukum sebab sebab akibat ini yang Perlu kita sampaikan bahwasanya rezeki Allah itu akan bisa kita gapai dengan usaha dan juga ya doa. Wa wa Allah liman abqa min khalqihi. Ini adalah jaminan dari Allah untuk Allah memberi rezeki kepada mereka. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang atau hewan atau makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada kepada mereka. Eh semut saja salam satu, eh sarangnya ribuan, eh bisa hidup mereka. Luar biasa. Namun apa? Mereka juga kita lihat berusaha mencari makanan dan sebagainya. Ya meskipun harus dengan cara yang yang halal. Eh kalau binatang nggak tahu haram-haram. Ya, namun seorang muslim harus tahu mana yang halal, mana yang yang haram. Jangan mengatakan, lu ini kan rezeki dari Allah. Iya, tapi jangan pakai mencuri, jangan korupsi, ya. Namun dengan cara yang apa? Halal. Wa huwallazi razaqahu min halal aw min haram. Eh betul, Allah yang berikan rezeki. Dan rezeki itu ada dua, yang halal atau yang haram. Yang haram, orang jual beli halal, namun dengan riba jadi rentenir itu haram. Ya, dan Allah mengatakan itu betul dua-duanya rezeki dari Allah. Ya, rentenir dapat uang itu rezeki dari Allah. Cuma ini rezeki yang apa? yang haram yang mana Rasul mengatakan ya bahwasanya ahallallahu rib ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Di antaranya apa? Ya rentenir tadi. Eh, sekali lagi rezeki itu ada dua, rezeki yang halal ada yang yang haram. Orang mukmin cari yang yang halal. Eh, Rasul juga mengatakan eh, tidak ada satu daging pun yang tumbuh dari yang haram kecuali apa? neraka sebagai ya tempat tinggalnya. Bahkan kalau kita makan dari yang haram kata Rasul, eh, ya fa'ana istajabulah. Bagaimana doa kita akan di, dikabulkan. Maka ya, harus kita banyak introspeksi dari mana harta kita karena semuanya ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalika razaqa zinatal fadil amma yahya bihi. Demikian pula Allah memberikan rezeki eh, tambahan selain daripada makanan yang merupakan kebutuhan sehari-harinya. Artinya rezeki Allah, eh, nikmat Allah sangat luar biasa, maka kewajiban kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan untuk kita berusaha menggapai yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini akhir daripada kajian kita pada malam hari ini dan dan ini pula akhir kajian kita sebelum Ramadan. Minggu depan kita akan liburkan sampai insya Allah bulan Agustus. Awal Agustus karena bulan eh Juni Ramadan nggak mungkin. Eh kemudian bulan Juli kita ada daurah masyayikh dari Yordania eh, ahad ketiga. eh, kemudian juga kalau kita masuk ahad eh, berikutnya ini masih belum bisa. Jadi sekalian Agustus ya eh, Selasa pertama insya Allah kita akan lanjutkan kalau masih ada ya usia yang panjang. Biiznillahi taala. Wallahu taala kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam talabul ilmi, dalam kita berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasul SAW di atas manhaj para salafus soleh Aku qali hada wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com